كذاب معتمد pejabat sipil TNI dan Polri yang saya hormati, segenap panitia, sahabat-sahabat keluarga besar Forum Betawi Rempuk Jakarta Barat, hadirin hadirat yang saya cintai. Sekarang sudah setengah delapan lewat empat jam. Yang mana kita baca doa aja nih Ya, tenaganya juga udah <laughs> tenaga sisa sementara besok jam 6 pagi pesawatnya tuh berangkat ke Palembang ya berarti jam 5 saya harus sampai Cengkareng lagi karena itu mohon maaf saya nggak bicara lama paling bahasa tiga menit lah lu timbang dengerin doang ribut lo jadi <laughs> begini sebelum Isra Mi'raj Nabi dibawa ke tepi sumur Zam-Zam. Di sana dibersihkan hati Nabi. Bukan lantaran hatinya kotor, yang bersih ditambah jadi lebih bersih. Terus dipenuhi hati Nabi dengan iman, ilmu dan hikmah. Ini potret ini. Nabi akan berangkat jauh menghadap Allah. Sebelum berangkat dibekalin dulu Sebab apa? Perjalanan panjang pasti banyak godaan. Dan memang begitu perjalanan dimulai, ada suara dari kanan Muhammad berhenti sebentar. Nabi nengok juga enggak. Orang kalau bekalnya mantap jalannya nyampe. Lu mau kemana lu? Ngaji gua. Dalam rapi banget bahasa bodoh. Gua ngaji. Nyampe ke pengajian. Tapi kalau dari rumah memang udah keliang-keliang, Lo mau kemana lo? Mana aja nyampe nya ini? Musrak yang begini kan Bekal hidup ini perjalanan panjang, kiri kanan depan belakang banyak godaan, banyak panggilan. Maka bekal yang paling baik adalah iman. Boleh zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Ini insan paling mahal, ini mutiara paling berharga, inilah kendali segalanya. Pisok, pisok tahu pisok. Kalau dipegang tangan orang beriman, paling leher ayam. Ya, ya. Tapi kalau dipegang yang kagak beriman, leher temen sendiri, pisaunya mah sama, penggunaannya beda. Ketika tangan yang megang beda cepot tuh cepot begitu dipegang Asep Sunandar bisa salawat badar cepot yang megang Asep Sunandar bagaimana dalamnya teknologi nggak ada yang bahaya laptop kita perlu email kita perlu twitter kita perlu komputer kita perlu tergantung yang megangnya kenapa gambar ambil si Ariel ambrak-ambrakan ntar dulu gue belum ke sana-sana ini mah lagi-lagi ini abad informasi nggak ada yang bisa diumpetin sekarang ini dulu saya remaja dilarang nonton gampang kunciin pintu letek lu keluar kamar patah kaki lu aman sekarang anak kita bagaimana ngunciin pintu filmnya masuk ke kamar ya dulu mah kita nyari film sekarang film masuk ke kamar kita tayangan selebritis taban jeng anak-anak kita jadi salah milih idola bu bu kalau soal seks mah itu Quran ngakui seks itu kebutuhan manusia cuma Quran mau agar manusia sebagai makhluk yang mulia melakukan hubungan seks secara bermartabat lewat pintu yang disebut nikah seks itu kebutuhan manusia perlu seks maka dalam Islam jangan jangankan orang awam, kiainya boleh kawin. Eh benar. Saya mah kalau kiai kagak boleh kawin, saya mendingan berhenti jadi kiai. Rontok rambut. Manusia perlu seks itu jelas, tapi dilakukan secara bermartabat lewat pintu yang disebut nikah kucing, kucing tahu kucing. Kalau kita yang ngasih ikan, anteng banget makannya. Lecet nyambar kagak gerak Kenapa? Itu kucing ngerti rupanya nih ikan resmi nih. Sah. Gue nggak nyolong. Yang punya yang ngasih, lah anteng makannya. Tapi kalau dia nyolong tuh ikan, kucing nyolong ikan coba lihat, nyari kolong tempat tidur, tengok kiri tengok kanan piring jatuh kabur kenceng banget lah kucing ngerti kucing ini ikan gagak resmi ini goyong seks juga begitu seks kalau sah resmi lah anteng nggak takut dikosipin orang nggak takut diintipin orang enggak bodo amat siapa yang ngintip ya bu itu Quran bicara soal seks tuh. Nisa'ukum harsul lakum. Santun bahasanya tinggi filsafatnya. Dia bicara soal seks. Nisa'ukum harsul lakum. Istrimu adalah sawah ladangmu. Masya Allah. Nih, sawah nih. Nih. cangkul cangkul terserah kamu asal yang dicangkul salah sendiri kenapa Ariel diributin karena dia mah sangat kreatif salah siapa aja dicangkul hmm. iman bekal hidup tu iman ni Isra Mi'raj peristiwa yang cuma bisa ditangkap dengan iman oh ibu mendingan mana punya anak pinter tapi kagak bener sama punya anak bener tapi kagak pinter <laughs> punya anak mau biar pinter asal tapi di masyarakat kan orang ngomongnya begini bu bang dia mau biar jaga pinter orangnya bener di no Iya. Masih ada omongan. Artinya masyarakat lebih nerima orang yang benar walaupun nggak tapi pinter daripada orang yang pinter tapi kagak benar. Bu, supaya pinter anak sekolahin. Bu, anak sekolahin. Gelang dong digedein ya. <laughs> Bang bocah, bapak lu tibang tamat SD, lu biar sarjana. Bapak lu cuma jadi RT, lu jadi camat tong. Ini kita Betawi nih suka ngentengin sama pendidikan. Yang tinggi-tinggi sekolah datang. Kamu mak, gua lu gak sekolah hidup no. Nah kalau hidup itu bang hidup doang, bang hidup. ini banyak Betawi nih kita Betawi nih dikit deh ya ya nih itu betul permodal positif apa pertama orang Betawi demokratis kenapa karena secara kultur orang Betawi nggak pernah punya raja nggak ada mental feodal jilat ngesor Betawi nggak ada dari situ juga kagak ada di sini gede buka sejarah Orang Sunda punya Raja Siliwangi. Orang Palembang punya Raja Sri Wijaya. Orang Kalimantan punya Raja Mula Warman. Orang Sulawesi punya Raja Bone. Orang Jawa rajanya banyak termasuk Mataram. Betawi nggak pernah punya raja kecuali Raja Lenong. Itu malah urusannya tuh itu memang, memang, memang udah semarannya begitu bu orang mana-mana tuh bu tuh mau jadi artis kulit kudu kuning langsat hidung mancung bibir pecah manggis ya Betawi mah kagak tuh nori laku <laughs> memang udah semarannya begitu mau diapain Jadi orang Betawi itu ibarat buku gampang dibaca, bang dia bang gak ada yang diumpetin dia mah demokratis. Ada kagak demen kagak demen ayo deh itu Betawi mah. niat senjatanya golok lempeng banget. Yang tajam mana yang pudul mana ketahuan. Itu kan senjata simbol budaya. Yang kedua orang Betawi itu akomodatif. Bisa nerima siapa aja, bisa kerja sama siapa sama siapa aja, bisa kawin sama orang suku mana aja. Yang penting datang dengan damai, jangan nyari gara-gara. Begitu lu jual, gue beli. Begitu Betawi mah. Ya, ya, akomodatif. Cuman yang jelek kudu kita obatin. Apa yang jelek dari kita Betawi? Pertama ambok. Ya biarin gue lagi ngomong turu-turu ini mah. Nah, ilah ilah Betawi amboknya kudu wamat. Lah iya susah dong maju kalau ambek ambek doang gede. Oh. Betawi kalau udah ngambek ya mesin giling mogok. Mesin giling kalau mogok sekampung dorong kagak bergerak tuh. Kagak ngerti omongan orang katanya katanya juga ribet mau maju. Susah. Yang kedua nih penyakit kita Betawi nih kurang punya mental bersaing merasa aman di kampung diri, cepat puas dengan apa yang ada. Orang udah pada kemana-mana, kita otak-otak di situ, situ juga. <laughs> Pikiran kita begini sih, orang mana-mana dia nggak kali sini, dia maru pulang ke kampungnya. Nah, gua mau pulang kemana gua? Gitu. Akhirnya kayak kabut sumur. Didenggak, dinyelam lagi. Didenggak lagi, dinyelam lagi. Di situ, situ juga kabut sumur. Menang pala, menang pala doang gede. Hidup ini persaingan. Persaingan bikin orang mikir, mikir bikin orang jadi maju. Kita lantaran cepat puas dengan apa yang ada, berasa aman di kampung diri. Kau punya duit ini, berdapur di kontrakin kang baso. <laughs> Nih, Betawi kebayuran ini. Ntar lama-lama habis lagi ke duit, lah bagian tengah diambilin persekotnya ujung-ujungnya dia ngontak di rumah dewe. ini Betawi kebayuran ini mah bayuran hidup ini persaingan mau maju harus siap bersaing kita anak-anak kita ke depan dulu anak pertama saya itu saya titip mondok di Tebuireng Tahun pertama pulang saya kontrol sih apa hasilmu setahun di pesantren. Ya saudara ini saya piagam penghargaan juara lomba pidato di pondoknya. Saya heran nih anak di rumah jarang ngomong kok juara lomba pidato. Saya tanya kamu bisa pidato apa yang dipidatoin? Dia bilang pan kaset ayah dia paling. <laughs> Saya bilang, oke okay lah, apa cita-citamu? Saya kepengen seperti ayah. Ah, kau nih, kalau aku ayahmu, di matamu menurutmu hebat, mestinya kau sepuluh, seratus, bahkan seribu kali lebih hebat dari orang-orang yang kau anggap hebat. Persaingan ke depan makin tajam. Kalau anak-anak kita nggak berkali, kita tersisi dalam persaingan yang makin tajam. Jadilah kita Betawi penonton di lapangan sendiri. Yang main orang-orang emang enak jadilah kita tamu di rumah sendiri mampu bersaing ya lo ada yang nangis lo nah, ya kecilin dikit lo <laughs> ya susah cara makan udah saingan penyakit kedua nih, kurang punya mental bersaing. Yang ketiga nih, penyakit kita Betawi, toleransi sesama kita tipis. Betawi itu lagunya kayak pun pinang. Tahu pun pinang? Tinggi enggak? Segitu doang udah. Pun pinang menang tinggi doang. Ditaikin susah. Dipakai ngadem kagak bisa. Dimakan getir orang tebang buat coko tingginya nggak bisa dipakai ada mau maju dirian doang saya habis pelantikan ngobrol sama gubernur bang mumpung nih dua dah saya titip pesen yang pertama saya kangen lihat Betawi punya address entar di Tamrin tadi Sudirman ada gedung 27 lantai tulisan di atasnya Betawi Center Kandangin dah Betawi di situ. Ini kan sekarang Betawi kayak labu kakak di kebonin. Untungan aja masing-masing. Nah Miss Cici punya gedung kesenian. Betawi kakak, coba pikirin. Kita kalau kakak nama lenong susah nyarinya sekarang. Miss Cici punya gedung kesenian. Kalau ada Betawi Center 27 lantai, pusat kebudayaan Betawi, kandangin di situ urusan lo apa bolot Lenong kagak yang nanggap ini nah di lantai lima ada LKB Lembaga Kesenian Betawi Lo diskusi ini so. selesai masalah ada alamat itu pesan saya pertama sama gubernur itu yang kedua bang bikin lapisan berikutnya jangan semusim Betawi saya iri sama saudara saya orang mana-mana di DKI itu asal kepala bagiannya Batak diatur di bawahnya tuh Batak ntar dia turun yang naik gantiin batak lagi asal kepala bagiannya orang kuningan diatur bawah orang kuningan dia turun yang naik orang kuningan lagi betawi kagak betawi asal dia naik aja jedek dirian ditepang habis saja kagak lagi udah habis segitu-gitunya cuman semusim lu ketawa bareng apa bareng Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi saya lihat toleransi sesama kita tipis. Kita nih kadang-kadang Betawi ketularan ilmu kepiting. Ibu tahu kepiting? Kepiting taruh seember kepiting, tinggal pergi, nggak bakalan dia kemana-mana. Kenapa? Sobat kok kepiting seember, asal ada aku aja yang mau naik ke atas, temennya tarikin ke bawah. Lah utak-utak di situ itu juga. Bukan orang lain, temennya sendiri yang nurunin dia ke bawah. Ilmu kepiting tuh kurang ajar banget. Orang kagak bisa maju jadinya. putar mutar di situ, situ juga. Oh, ayo kita kembangkan semangat kesatuan, persatuan, kerukunan Betawi. Nanti saya jelaskan pada bagian saya menceritakan bagian dari hikmah Isra dan Mi'raj. Iya, gue tiba lihat jam ah tuh teras terus teras terus lu lu ngundang apa ngontrak lu kalau ngundang suka-suka gue dong <laughs> bercanda jangan dipikirin Bapak nungguin itu yang pertama Jaga Isra Mi'raj, jaga iman baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita supaya pinter anak sekolahin, supaya benar iman tanemin. Bu. Bu. Iman tanemin. Pinter tapi benar, benar tapi pinter. Kita rakyatnya udah capek dibohongin sama orang pinter tapi kagak benar. Ya. Apalagi sekarang zaman entertain abad informasi, infotainment, orang pada pinter bikin bungkusan, membangun pencitraan. Kiai sama dukun tipis bedanya. Eh bener-bener. Dukun pada pasang iklan so sampean lahir hari Selasa. Nggak cocok kerja di air. Sono di hutan sono. Orang udah dagang es jadi berhenti nggak cocok di air katanya nyusahin aja dukun mah ini sekarang nih orang pinter bikin bungkusan abad pencitraan dulu Aribowo bikin lagu bercerita tentang madu di tangan kananmu racun di tangan kalau itulah situasinya, masyarakat nggak bingung. Kenapa? Alamat jelas, milih gampang, madu di kanan, racun di kiri, lah terang urusan. Ini zaman kita remeng, Bu. Madu di mana, racun di mana nggak jelas. Lebih celaka lagi sekarang, banyak racun bermerek madu. Ibu kah? Kalau ada racun, ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? salah nanyanya salah. Nanyanya salah gua. Di zaman entertain, kita rakyat kudu cerdas. Emas pasti kuning. Apa semua yang kuning pasti emas? Belum tentu dikali banyak banget. Sekarang nih siapa pakai apa, siapa mau jadi apa, sering kakak jelas urusan. Pemburu hantu pakai sorban. <laughs> Ntar kiai pakai helm gue suruh. Atribut aja udah kacau sekarang. Tiba-tiba atas nama demokrasi Julia Perez mau jadi bupati. Bupati Pacitan Inul maju Bupati Malang Jawa Timur saya dengan segala hormat menghargai hak demokrasi seseorang saya dengan segala hormat menghargai hak orang untuk dicalonkan dan mencalonkan tapi juga saya dengan segala hormat wajib memberikan peringatan bahwa urusanlah mendingan serain ahlinya Saya nggak keberatan Rano Karno jadi wakil bupati Tangerang. Kenapa? Pendidikan yang menunjang moralnya nggak cacat. Saya nggak keberatan dari Yusuf jadi wakil gubernur Jawa Barat. Pendidikan yang menunjang moralnya relatif bagus. Tapi kalau Julia Perez, la haula wala quwata. Inul tuh kalau jadi bupati Malang, abis malam diboro semua tuh. kita rakyat jadi pinter, cerdas. Ini zaman entertain, orang pada pinter bikin bungkusan. Hati-hati. Abad infotainment. Kadang-kadang kita salah nyari idola. Padahal idola kita tidak lain baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sekali lagi filternya harus iman. Biarkan zaman berubah, akidah jangan goyah boleh masa berganti keyakinan jangan mati satu yang kedua iya orang tiba ngeliat jam doang <laughs> diundang kayak disetrap gue yang kedua nyambung apa yang disampaikan Kiai Munif Bu, oh. bu, oh. ibu ini hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Hamba Allah. Kata siapa? Hah? Kata ibu sendiri kan? Oke. Kalau kata ibu sendiri itu mah namanya ngaku. Ngaku. Orang ngaku boleh dong ngaku Cuma diakui akun apa enggak? Kita belum tahu. Ya. Jadi ngaku itu murah. Yang mahal diakui. Yang pasti diakui Nabi kita tuh. Subhanalladzi asra abadi, Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Oh, Muhammad itu hambaku. Yang ngomong Allah, Allah ngakuin. Kita baru ngaku. Saya hamba Allah, kata saya. Apa Allah ngakuin? Saya belum tahu. Karena banyak orang mulutnya bilang, saya hamba Allah. Perbuatannya bilang, dia hamba dunia. Hamba harta, budak setan, hamba nafsu. Tidak sesuai ucapan dan perbuatan. Padahal kita perlu Allah. Kita perlu tadi saya di tempat ceramah di tempat Pak Hatta Raja Beberapa menteri hadir. Saya bilang hidup itu yang paling tenang hidup model tukang parkir. Tukang parkir di pasar coba lihat, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar lu gua belum rapi nih, dengerin dulu. Ah. Gua juga tahu nih bila orang. Nyampur aja <laughs> gua heran. Tukang parkir. Ya, biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar tuh mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Tenang aja dia mah. Mobil banyak enggak sombong, mobil habis enggak sedih. Kok bisa begitu? Bisa. Kenapa? Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Nah, ini ini ngaji tasawuf nyengir tapi mikir juga. Siapa saja yang merasa memiliki, bersiaplah kehilangan. Tapi kalau merasa dititipi harta, jabatan, anak, istri, keluarga, ilmu itu semua titipan. Kalau merasa dititipi, hiduplah kayak tukang parkir. Bu, bu. Pertama, titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong. Tibang dititipin, sombong, gak pantas Kagak pantas. Ah. Dititipin sombong. Kagak pantas. Pak Zainuddin nitip mobil ya, silakan. Yang punya mobil pergi saya berkatang peteteh. <laughs> Emang mobil cengoran lo? Orang cuma nitip. Bu, ada orang dititipi jabatan oleh Allah sombong. Ada enggak? Ada. Namanya Fir'aun. Namanya? Tuh pejabat-pejabat sombong tuh anak buahnya Fir'aun semua. Ya. Dititipin doang. Sombong. Nggak pantas dititipin harta oleh Allah jadi orang kaya sombong buat tetangga nggak kenal orang lain kecil semua jalan nggak nginjek tanah tuh kuntilanak dititipin doang kedua titipan kudu dijaga yang benar kalau enggak yang nitip marah yang nitip Pak Zainuddin nitip motor ya boleh mantap diambil tuh motor kayak sepion pecah penalpot hilang bemper penyok marah nggak yang nitip rasa sama bu Allah nitip anak tiga orang di rumah kita Allah nitip nyatu mabuk, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip Allah nitip harta jadi orang kaya supaya bantu masjid, bela yatim, bangun rumah sakit. Pelitnya 17 setan. Yang nitip yang nitip marah. Ayo lihat yang lebih makro. Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia, aku titip kata Allah. Ini negara besar dan kaya. Besar dan kaya. Pulaunya saja 17 ribu pulau. Itu belum termasuk pulau Gadung dan pulau Gebang. Tambah dua. Ini negara besar dan kaya. Buminya subur. Uh, Teman saya orang Arab pernah bilang inte Indonesia, gua Indonesia hebat. Dia bilang hebat apa aja mas? Mas Arab. Indonesia negeri anda subur sekali dia bilang. Tongkat ditanam, tongkat ditanam jadi pohon. Namanya singkong. Tongkat ditanam jadi pohon. Kami Arab pohon ditanam jadi tongkat mati di bawah perut buminya masya Allah masya atas buminya subur bawah perut buminya gas minyak nikel timah biji besi emas batu bara Masya Allah. Lautnya kaya. Pasir lautnya saja bisa dijual nimbun Singapura. Ikannya dahsyat. Illegal fishing tidak kalah jahatnya dengan illegal logging. Jepang, Taiwan, Korea rame-rame nangguk ikan di laut kita. Bahkan Jepang kalau nangguk ikan di laut kita pakai kapal pabrik bang di situ dia olah, di situ dia tangkap, di situ dia olah, keluar kapal udah dikaleng tuh ikan. Canggih. Hitam begini hari bisa neger aja neger. <laughs> Au kapan gumpul ya ikan. ikan. Ikannya dahsyat. Belum minyak lepas pantai itu Malaysia kepengen bener menguasai ambalat urusannya cuma minyak di bawah laut ambalat ya terakhir ke pulau Tarakan ngurukan sampai ke pulau Sebatik perbatasan persis kita dengan Malaysia saya punya teman di pulau Sebatik aneh rumahnya bagian tengah ke depan masuk wilayah Indonesia dapur ke belakang Malaysia saya bilang lo ngeribetin orang lo makan di Indonesia modal Malaysia Bahaya banget tulisannya. Oke. Okay. Hutan kaya, laut kaya, bumi kaya. Oke, okay. kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu sudah betul. Tapi harus digunakan hmm. bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini amanat pasal 33. Disalahgunakan, dikorupsi, dibayar dengan maksiat merajalela yang nitip yang nitip kalau yang nitip marah berkali-kali kita ditegur udah banjir makin rata longsor di mana-mana angin puting beliung hujan es kebayuran hujan es tetangga saya ada pada nyiapin sirup Coba. Yang 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa tiga menit. Jadi kita perlu Allah. Kita perlu siang gak ada yang sholat Allah gak berhenti jadi Tuhan. Kita perlu Allah. 100 tahun kita bangun selesai oleh gempa tiga menit. Selesai baik-baik dong sama yang bikin bumi baik-baik sama yang bikin laut, baik-baik sama yang bikin angin. Bagaimana baik-baiknya? Iya ka na'budu. Masuk. Kalau buat adik-adik remaja, pemuda, namanya lagi pada repot. Kalau belum bisa sering-sering mas bayang, jarang-jarang aja udah dulu. Ya, yang bilangin yang bener ini paling paling nih paling mula-mula kalau mau subuh dah subuh habis subuh udah berhenti dah jangan sembahyang lagi ngapain paling ntar ketemu lagi zuhur bahkan jarang itu jarang habis zuhur udah berhenti dah ngapain sembahyang mulu paling ketemu lagi ntar asar jarang itu jarang Habis susah pak Islam ini kagak boleh ini kagak nggak gitu sih dalam Islam semuanya boleh ini boleh itu semua dalam Islam boleh yang nggak boleh cuma satu yaitu yang dilarang jadi itu doang asal kagak dilarang udah boleh aja udah ini sekarang kita ngobrol enteng bedanya kita sama monyet kan ngobrol enteng nih bedanya kita sama monyet kan di botak coba lihat ya kita mau botak di sini nih monyet monyet botak di sini nih di belakang ya kenapa kita botak di sini karena kita ini makhluk yang mikir zikir zikir mikir mikir zikir kotak di sini kenapa monyet kotak di sini karena monyet nggak pernah mikir nggak pernah zikir kerjaannya makan duduk duduk makan terus hmm. makan duduk lagi lah botak di sini Nah, saya mau bilang bu, bu, loh di belakangnya ini yang ngambek loh. <laughs> Hah? Lah masa gue ilokan gue kudu muter-muter capek amat. Bu, orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah. Orang yang sudah dapat jaminan ampun atas segala dosa Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sembahyang malam bengkak kakinya karena rajin sujud. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya bengkak. <laughs> Asam urat. Ya masing-masing urusan. <laughs> Bo, Rasulullah karena urusan nak budunya beres nastainnya toker istighfarnya sehari seratus bagaimana Allah nggak mau dekat meredam murka Allah dengan istighfar dari seratus seratus pan nggak lama dicicil boleh habis sembahyang subuh astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah astagfirullah dua puluh ntar habis zuhur mari nyambel mikirin cabe 60 ribu kilo Istighfar Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Dua puluh Woi Malam sembari nidurin bocah Astagfirullah Astagfirullah Astagfirullah Dua puluh Bocah tidur bapaknya Astagfirullah belas menit Ya, artinya menurut perhitungan Indonesia ini udah ganti hari. Inilah pidato terlama di dunia. Lu bayangin gue pidato dari hari Jumat sampai hari Sabtu. itu kawasan hablum minan nas, kawasan kawasan vertikal. Aqsa aras itu hablum minallah, kawasan vertikal yang tadi kawasan horizontal. Isra Mi'raj mau pesan, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di bumi Allah ini. Perantau pasti bakal pulang. Orang yang selesai merantau di bumi disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau harus pulang. Bodoh. Bodoh, tahu bodoh. Goblok. Goblok, tahu goblok, tahu goblok. Bego. Bego, bego, ngerti bego. Minum es ditiup. Tuh bego tuh dikira ngebul panas Nah, saya lebih banyak ngomong anak-anak saya remaja pemuda. Coba kita lihat flashback. Kita ini mula-mula tinggalnya bukan di Kamal, Bu. Jauh. Kita perantau di sini. Mula-mula kita tinggalnya di alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh udah dibikin. Berapa lama di sana? Cuma Allah yang tahu. Dari sana kita merantau lagi. Ke mana? Alam rahim. Alam kandungan emak. Tempat roh ketemu jasad. Pernah nggak tinggal di situ? bila bulan. Ada yang dua tahun. Aduh, yang keluar dokumisan. Lamaan ngetemnya. <laughs> Sembilan bulan tinggal di alam rahim. Keluar hidup sempurna. Fi ahsani. Belum pernah Allah bikin makhluk seindah manusia. Fisik dan sihis Itu ragunan makhluk Allah ribuan. Bandingin sama kita. Cakep mana? Ribuan makhluk Allah. Nggak ada yang sebagus manusia diciptakan penuh keseimbangan biologisnya pun dikasih mata dua ya Allah dua-duanya di depan bayangin kalau satu di belakang ngeri ah dikasih hidung di depan tuh hidung ada lubangnya lubangnya dua madepnya ke bawah luar biasa arsiteknya ini coba kalau lubang hidung madep ke atas asal musim hujan repot <laughs> jagain hidung pantas anak anak remaja pemuda waktu Nabi ditanya ya Rasul hmm, siapa yang paling harus saya taati di dunia ibumu setelah itu ibumu sesudah itu ibumu setelah itu bapakmu Kenapa rupanya? Alam rahim. Fisik dan psikis emak lebih capek dari kita, Bapak. Kalau kita mah orang laki, kita mah investor gitu mah. Ya, nanam modal doang. Yang olah pabrik pun kan emak. aja pemuda makmu makku mak kita semua nih dari mulai ngidamin kita udah kita seksa nih mak nih muntah muntah kering kalau muntah isi enak ada yang dikeluarin lega perutnya ini nggak ada apa-apa uwa uwa ya mak ya Allah yang dipengenin yang kagak musim namanya orang idam ngah malam pengen megang pala Pala kereta lu jorok aja lu gue heran. Puncaknya saat melahirkan pilihan mak cuma dua, kalau nggak hidup oh, sakit perih bagai ditarik kulit dari dagingnya bersatu air mata keringatan darah dilahirkan kita. Menjerit kesakitan, ya mak, Bagaimana nggak ngejerit? Masuk tiga on, keluar tiga kilo. <laughs> Gue rasa pulang ada yang nimbang nih. ini yang dibayangin makanya ziarah kemana aja bagus ziarah Banten bagus kalau mah bapak di rumah disia-siain terbalik rumah bapak tuh keramat hidup belum yang lain dia dulu tuh ibumu ibumu ibumu bapakmu ibu tiga kali disebut Bapak satu kali, Ibu tiga, Bapak satu, satu Bapak. Ini mau jadi kerok begini sih ini, sama pagi aja. Ya, Nyari untungnya, gue alam rahim. Dari alam rahim kita merantau. Kemana? Kamal. ketika kali pindah nih kemarin nih. Berapa lama kita di sini? Sesuai jatah. Ada yang 2000 tahun kayak Nabi Adam. Ada yang 950 tahun kayak Nabi Nuh. Ada yang cuma 63 tahun kayak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat umur 63. Itu standar. Kalau contoh Nabi jatah kita 63, Bang. Kalau malam ini kita udah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, harap makan yang enak-enak. Takut mati pak, jangan ya hidup. Ah saya mau masih muda bang, nggak urus mati mah aneh kadang-kadang kongnya seger buker cucunya mati ya nggak ada tuh muda cantik terkenal mati ke Ardila mati sampai sekarang mati Alda uh cantik suara emas mati kelihatan aneh, jam 6 pagi sopirnya mati. Jam 10 siang, 4 jam kemudian Mbah Suripnya mati. 4 jam beda Ternyata setelah diselidiki dokter, rupanya Mbah Surip itu meninggalnya itu karena terlalu banyak ngegendong. Serius. pekerjaan <laughs> aja serius dong. sebelum mati pesan sama Rendra Mas aku kalau wafat minta dikubur di bengkel teater Citayam Depok oh kata Rendra kubur belum seminggu dikubur Rendra nyusul ya sebulan sebelum itu the king of pop Michael Jackson mati king of raja pop dunia mati apalagi penyanyi keroncong lebih mati lah dan dan sering saya bilang mati nggak pakai abjad enak pakai pakai abjad gampang set repot gue nggak ada yang ngurusin orang udah habis Nih, kalau ajal datang kita pindah dari kamal. Kemana? Alam kubur. Yang antara keluarga, harta, amal. Yang dua pulang lagi. Siapa? Keluarga sama harta. Gak ada yang ikut masuk ke lubang kubur. Temennya katanya sayang banget sama dia. Begitu kuburnya diuruk, paling kenceng ngejuk gitu. Kacau banget. Harta mobil cuma parkir di pelataran kubur Yang setia nemenin amal Yang nerangin di kubur sodako Ibu nyumbang masjid Itu bakal jadi lampu di kubur Saya nyumbang masjid sejuta pak Oh pak trauma Terang kuburan Saya seratus ribu pak Lampu templok Cilan dikit seratus ribu Saya sepuluh ribu pak. Lilin. Sepuluh ribu goyang apinya. Saya seribu pak. Pentol korek remeng-remeng itu والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا jadi ada hidup sesudah mati ada akhirat sesudah dunia. Maka wujudkan keseimbangan. Bekerja buat duniamu seperti kau akan hidup selamanya. Berbuatlah untuk akhiratmu seperti kau akan mati besok. Oke, penutup. Mau menuju kerempugan. Begini. Ayo eh, kurang barang aku. setelah terjadi Isra Mi'raj, kelihatan hmm. kristalisasi umat. Mana berlian, mana beling. Yang beriman makin mantap. Ini golongan Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Ini munafik Madinah termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang kafir makin kurang ajar. Ini golongannya Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan dan abu-abu lain kumpul di situ. Ini yang saya maksud kristalisasi. Apa konteksnya dengan kita sekarang? Ini menjaga kerempukan. Malam ini saya hadir di Kamal sini. Saya tidak merasa tamu. Saya hanya keluarga datang bicara di tengah keluarganya. Bahwa saya lahir di Kebayuran itu bukan kebetulan. Saya kagak mesen yang kita kagak mesin jangan diributin dong orang kita kagak mesin ya bu warna kulit begini mesin nggak jangan ribut soal warna kulit potongan kayak begini mesin nggak jangan pernah menghina orang ya kita kalau sengat yang aneh mau nyeletuk aja Eh, orang hidungnya lucu amat hidung orang dibacain emang gemesin Yuk kita rukun yuk. Yuk. Itu kemarin ada pendidikan politik bagus di Amerika tuh. Obama kan bersaing sama Joe McCain. Seru, saling silang, saling hantam konsep. Begitu Obama dilantik, seminggu setelah dilantik McCain telepon. Mr. Obama, seminggu yang lalu Anda saingan saya. Sekarang Anda presiden saya. Pecah kepiomongan demokrasi, dewasa, siap menang, siap kalah, menjaga keutuhan bangsa untuk kepentingan Amerika. Padahal Amerika baru tahun lalu merasa demokrasinya utuh. Kenapa? Orang kulit berwarna terpilih jadi presiden. Sebelumnya nggak pernah. 200 tahun mereka membangun demokrasi. 200 tahun orang kulit hitam warga kelas 2. Biar demokrasi bilang semua manusia dilahirkan sama that all men are created equal. Buh, gue juga kagak ngerti apa. Terakhir Senator Jesse Presiden gagal. Apa dia nggak pinter? Jenius. Konsep ekonominya hebat. Apa moralnya bejat? Dia pendeta. Apa dia miskin? Oh dia kaya. Maklum, Amerika itu biasanya orang kaya dulu, baru jadi presiden. Di Amerika, orang kaya dulu, baru jadi presiden. Di Amerika, di Amerika. Jesse Jackson dua kali maju gagal. Kenapa? Bukan gak kaya, bukan gak jenius, bukan moralnya bejat, kulite ireng Jesse Jackson tuh masih mamangnya Michael Jackson orang manggilnya encang sih saya dengar <laughs> ya udah dengerin aja apa sih sesuatu Saudara-saudara, Indonesia ini majemuk. Islam ini mengentalkan semangat nasionalisme. Kita dilatih di masjid menjadi masyarakat yang satu. Beda boleh, marahan jangan. Kalau ingin pendapat kita dihormati, hormati juga pendapat orang. Yang suka tahlil bagus. Terusin. Yang mabuk masih banyak yang tahlil diomelin. Kita kayak kurang kerjaan. Cari yang lebih manfaat buat umat. Kalau semua menyangkut budaya dianggap bid'ah nggak lanjang kita nggak punya apa-apa. Budaya mau budaya bid'ah malah. Kalau dianggap budaya bid'ah itu motor tuh motor tuh bid'ah tuh Nabi kagak pakai dulu. Jual tuh beli ontak. Asli itu mah. HP <laughs> tuh Nabi kagak pakai tuh HP bid'ah juga tuh. Jual. Lain kaleng susu sabungin pakai benang, hono. Halo, halo. <laughs> Kalau pendapat kita ingin dihormati, hormati juga lah pendapat orang. Jangan mengklaim, memponis, apalagi. Ayo cari persamaan, jangan memperbesar perbedaan. Islam ini sebuah rahmah, terutama ibu-ibu. Ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Ibu lebih terima kasih sama Islam. Kenapa? Islam yang, dia mengangkat derajat dan martabat kaum perempuan. Sebelum Rasulullah datang, perempuan dilecehkan. Alat pemuas nafsu. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Harganya murah. Nih sebelum Nabi datang nih, murah. Nih. Sebelum Nabi datang, murah. Sebelum Nabi datang, nggak usah cerita Arab, cerita Jawa aja. Raja-raja Jawa sebelum kenal Islam seenaknya ngumpulin selir. Ya, bininya 20, 30, 60. Sultan-sultan di Turki, sultan-sultan di Timur Tengah. Seenaknya ngumpulin harem ratusan. Cek kaisar terakhir dinasti Ming di China bikin istana seribu kamar. Kenapa? Dunia seribu. Lah, Allah, seribu. Saya cuma nggak membayangin tuh raja kalau bininya seribu kapan pakai kolor ya tuh raja. Rasulullah ternyata oh enggak gitu Anissa imadul bila diangkat perempuan itu tiang negara kalau baik perempuan baik negara kalau rusak perempuan hancur negara banyak orang-orang besar karena pengaruh perempuan Bu Siti Aminah Aminah perempuan yang memberikan rasa aman pengayoman kedamaian melahirkan anak pertama tanpa didampingi suami. Suaminya wafat, sedih hatinya, tapi tegar jiwanya. Dilahirkannya bayi Muhammad penuh kasih sayang. Diasuhnya, diantarnya jadi orang besar dan dibesarkan Allah. Perempuan. Mahatma Gandhi, kecil, beken, kurus, cacingan. yakin yatim maknya yang tegak Gandhi sekolah nak Gandhi jadi orang besar nak Gandhi biar kita dijajah Inggris tidak salah kau sekolah ke Inggris tapi jangan jadi Inggris Gandhi jangan pacaran sama bule Gandhi jangan setuh minuman keras Gandhi Gandhi jadi orang besar Mahatma Gandhi besar karena pengaruh maknya James Watt siapa itu Oh, sama, gue juga ular. Gak nemu uap Karena pengaruh emaknya. Belum perempuan yang jadi orang besar. Itu ini. Di Jawa Barat muncul Dewi Sartika. Di Bengkulu muncul Fatmawati Soekarno, sang penjahit bendera merah putih. Di Aceh muncul Laksamana Mala Hayati muncul kemudian cut Nyak din baru disusul oleh cut tari dan cut-cut lain ayo kita rukun yuk kita kompak yuk kita bersatu yuk beda boleh marahan jangan ya di tangan kanan sama tangan kiri juga beda cuman akur dia mah asalnya kiri gatel kanan kagak diundang ya datang aja ngarukin padahal beda cuman aku wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان